Mudah-mudahan kita dapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hari-hari kita di bulan Syaban ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para hadirin dan hadirat, terutama para pemuda dan pemudi yang hadir. Para pemuda dan pemudi yang dibanggakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan syababul yaum rijalul ghad para pemuda di hari ini nantinya juga bakalan tua para pemuda yang hari ini ngantuan maka tuanya juga ngantuan tapi para pemuda yang semangat hari ini insya Allah sekalipun usianya seperti Habib Abdullah mulai Dawila beliau semangat di mana-mana ada majelis di situ ada beliau ini dulunya semangat juga tatkala di masa muda nah mudah-mudahan kita juga semacam orang yang hari ini semangat di masa akan datang juga semangat Allahumma amin sebenarnya saya tadi ingin menyampaikan bab tentang Ramadan juga fadilah Syaban tapi didapuk oleh pimpinan kita untuk bicara syabab pemuda gak jadi hilang KB kepean hilang kabe terpaksa ya saya ingat kalau melihat cerita-cerita di zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cerita ya mau dicerita nih para pemuda di zaman itu ternyata para sahabat yang masih muda, sangat muda belia, itu semangatnya sangat luar biasa. Hadirin dan hadirat, kalau membaca siroh Nabawiyah, apalagi siroh para sahabat radhiyallahu taala anhum akan mendapati banyak nama-nama pemuda yang semangatnya luar biasa. Ada buku namanya Hayatus Sahaba. Besar. Kalau dibaca sekarang diceritakan insya Allah bermalam sampai akhir Ramadan gak pulang ini. Cuman saya cuplik satu saja. Banyak riwayatnya. Saya ingin membawakan satu cerita tentang seorang pemuda bernama Sayyidina Usama bin Zaid. Tadi disinggung oleh Habib Muhammad bahwa Allah itu tidak melihat wajah seseorang, tidak melihat penampilan seseorang, tapi Allah itu senantiasa melihat hati setiap manusia yang namanya sahabat Usama bin Zaid ibunya itu dari Habasyah gampangannya ibunya itu dari Nigeria gampangannya karena dari Habasyah maka kulit ibunya ini otomatis ya hitam dan Sayyidina Usama ini kebetulan kulitnya juga ikut ibunya daripada ikut ayahnya. Sehingga bisa dikatakan seorang pemuda Nigeria. Kalau malah ngomongin negro Gampangnya pemuda negro. Asalnya Nigeria. Para hadirin dan hadirat ini yang dikatakan sahabat Usama ini mempunyai keistimewaan. Beliau secara usia sama atau satu pantaran dengan Sayyidina Hasan bin Ali atau Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau mempunyai ayah namanya Zaid. Sahabat Zaid ini adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Kenapa kok dicintai sang ayahnya ini oleh Nabi? Karena sang ayah ini orangnya cerdas, orangnya senang memberikan masukan-masukan, orangnya bijaksana. Jadi senantiasa Nabi Muhammad seringkali juga minta pendapat terhadap sahabat Zaid. Punya anak namanya Usamah. Dan sahabat Zaid ini hidupnya seringkali bersama dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang namanya Usama di waktu bayi dianggap seperti cucunya sendiri oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mempunyai dua orang cucu yang tampan-tampan yaitu Sayyidina Hasan bin Ali bin Abu Talib dan adiknya yaitu Sayyidina Hussein bin Ali bin Abi Talib. Ya kalau cucu ya sudah maklum, beliau cinta luar biasa ceritanya tidak saya bahas di sini. Nanti aja pengajian berikutnya beliau-beliau yang terangkan. Karena beliau ini salah satu cucunya ya. Saya akan cerita tentang Sayyidina Usama bin Zaid. Tatkala kecil Sayyidina Usama bin Zaid ini pernah pas lari-lari namanya juga anak kecil jatuh kemudian apa ini keningnya itu terkena pintu sampai berdarah kemudian Nabi perintah kepada Siti Aisyah agar dibetulkan itu diobati tapi rupanya Siti Aisyah ini Ya, beliau tidak punya putra ya. Gak tego. Jadi melihat darah yang berkucur ini apa ya namanya? Bukan gak tego. Gak kuat. Oh boy jenenge. Gak mentolo katanya. Mau betulkan keningnya si anak kecil yang namanya Usama ini gak mentolo. Tutup kacang tolo, gak mentolo ya Akhirnya Nabi sendiri bangun dari tempat duduknya, kemudian beliau mengusap sendiri, membersihkan sendiri darahnya sahabat Usama bin Zaid. Itu demikian Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak kecil. Dan ini anak negro, ya dari segi kegandengan ya tidak begitu, namanya juga anak negro. Beda dengan sang cucu yaitu Sayyidina Hasan yang terkenal sangat tampan dan Sayyidina Hussein sedikit menurut uh, riwayat ya, di bawah sedikit lah satu standar di bawah Sayyidina Hasan begitu ya ini yang saya baca demikian nah ya ikhwan tatkala tumbuh remaja yang namanya Usama ini ringkas tatkala usia mulai murohik 13 tahunan 12 13 tahun Subhanallah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan kepada para sahabatnya bahwa sebentar lagi akan diadakan perang Uhud. Zaman dahulu kala yang namanya perang itu ada perjanjian-perjanjian. Tanggal sekian mulai perang, tanggal ini, tanggal dan segala macam. Ada pengumuman. Tatkala Rasulullah mengumumkan kepada para sahabat bahwa tanggal sekian dan sekian kita akan perang. Ya, kita menuju Uhud dan akan perang di sana. Itu Sayyidina Usama yang usianya murohik belum 15 tahun ngajak kawan-kawannya kecil-kecil. Mungkin kalau anak sekarang dikatakan masih imut-imut. Daftar kepada Nabi ya Rasulullah, izinkan aku untuk ikut Nah kita kadang-kadang sudah remaja, ngajak perang sih dhisik, nak ngopi dhisik, nggak repot sih Tapi lihat, sahabat tuh sama usia murahik. Ya kalau menurut saya murahik itu 13-14 tahun. Justru daftar untuk ikut perang bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung oleh Nabi dikatakan tidak. Jangan hai Usama. Terlalu kecil. Apa respon saya Sayyidina Usama? Beliau pulang menangis. Berderai air matanya karena tidak diizinkan ikut perang. Itu ajakan dan didikan Nabi Muhammad SAW Semangatnya luar biasa. Dua tahun berikutnya ringkas ini ya. Kalau baca sejarah itu kan panjang ya, saya ringkas saja. Dua tahun berikutnya ada pengumuman bahwa akan diadakan perang Honda Ya, sebut Usama bin Zaid saat itu menginjak usia 15 tahun. Dalam sejarahnya memang ditulis 15 tahun. Mengajak kawan-kawannya datang ke sana kepada Rasulullah bukan sekedar ya Rasulullah saya akan terbangan unda oh, ya bawa pedang dihunuskan pedangnya dan mengatakan ya Rasulullah izinkan aku untuk ikut perang ini bukan main-main perang ini perang itu urusan hidup dan mati kalau kita malam hari ini ngantuk, itu kan urusan lapar dan tidak lapar, beda. Ini urusan hidup dan mati. Wong anak sekarang kalau tanya ya apa? Ini dekat kiamat. Oh jangan dulu, saya belum kawin, jangan kiamat dulu. Urusannya kawin dari saya ini. Ini Usama bin Zaid tidak. Urusan hidup dan mati. Terus nenek kepada Nabi pada akhirnya Nabi mengizinkan sahabat Usama dengan kawan-kawannya yang muda itu untuk ikut perang Khandaq luar biasa maka dihunuskan pedangnya beliau bersama dengan orang-orang tua yang sudah dewasa beliau berada pada barisan depan beliau ikut perang Khandaq Alhamdulillah aman dan beberapa kali beliau sempat, eh, sempat untuk membunuh musuh-musuhnya musuh Islam ini sahabat Usama bin Zaid luar biasa nah apa sampai di situ saja oh tidak pulang dari kontak beliau terus senantiasa menyertai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dikatakan ini adalah anaknya kekasih, anaknya orang yang dicintai Nabi dan dia juga termasuk orang yang dicintai Nabi. Gimana maksudnya? Usama ini adalah putranya Zaid yang Zaid itu orang yang dicintai oleh Nabi dan Nabi juga cinta kepada Usama bin Zaid. Jadi ayah dan anak mendapatkan kecintaan khusus dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya, kira-kira kalau seorang nabi cinta kepada umatnya, umatnya males apa rajin kira-kira? Yang dicintai yang malas apa yang rajin? Yang rajin apa yang malas? Wong jawab apa yang malas bukan wong kerja yang apa males ya. Nabi ini kalau cinta kepada seseorang, yang dicinta itu orang malas apa orang rajin? Inilah Usama bin Zaid seorang yang sangat luar biasa dalam pandangan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada dua tahun berikutnya kurang lebih tatkala sahabat Usama usianya 17 tahun terjadilah perang Mu'tah Sayyidina Usama bin Zaid sudah membantu Sayyidina Khalid bin Walid sebagai komandan perang. Kita dengar nama Khalid bin Walid ya. Singa pedang pasir. Beliau kalau sudah menghunuskan pedang tidak pernah yang namanya musuh ini menang tidak pernah. Setiap Khalid bin Walid mengeluarkan pedang, pasti ada tebasan-tebasan nyawa dari musuh-musuhnya. Ini unik ini. Ini barangkali kalau Sayyidina Khalid bin Walid hidup di Indonesia, barangkali ini ya orang NU NO barangkali demikian, ya. Tidak ada NU NU soalnya ya. Barangkali orang NU NO ini. Kenapa saya katakan orang NU? NO? Beliau ini menurut riwayat Ah, dalam biografinya, beliau itu pernah mendapatkan rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian rambutnya Rasulullah ini disempitkan dimasukkan di dalam peci, salah satu peci, yang mana peci beliau itu senantiasa dipergunakan untuk perang dan beliau yakin selagi aku pasang peci yang ada rambutnya Nabi, aku yakin senantiasa akan dijaga oleh Allah dan senantiasa itu juga beliau pakai jimat yang namanya rambutnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak mungkin kayak NU. Tapi NU-nya zaman Kiai Hashim Ash'ari dulu memang demikian. NU-nya itu luar biasa amanat NU-nya ini benar-benar berkiblat kepada ulama-ulama salaf ya luar biasa mudah-mudahan kita juga sama mengikuti ulama-ulama terdahulu ya kembali lagi kepada Sina Usama bin Zaid Usama bin Zaid di dalam perang Mu'tah itu diperbantukan oleh Nabi kepada sang komandan yaitu Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu taala Nah, dalam perang buta ini Sena Usama tatkala beberapa orang muslim, orang Islam pasukan ini ya ada yang terbunuh, ya maklum ya namanya perang, perang tanding, perang dengan pedang. Tetap saja namanya Usama ini tatkala itu usia 17 tahun, beliau selalu di paling terdepan perang perang tanding, perang pedang melawan musuh-musuhnya dan tidak terkalahkan. Itulah Usama bin Zaid radhiyallahu taala Ringkas cerita saat yang tidak lama setelah itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sakit yang sakitnya itu sampai kepada dipanggilnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala beliau meninggal dunia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian beralihlah kepimpinan ini dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Apa yang terjadi tatkala Nabi wafat di sekitar Madinah sekitar Madinah itu enggak deket-deket ya termasuk sekitar Madinah saat itu adalah Syam negeri Syam Syria jadi kalau Madinah itu Malang, Sirianya itu barangkali Malaysia sana. Ya, itu namanya sekitar Ini daerah kekuasaan Islam. Nah ini ada sebagian dari orang-orang yang sudah Islam tapi masih lemah Islamnya terpengaruh sana sini pada akhirnya mereka ingkar membayar zakat. Sebagian orang-orang yang sudah masuk Islam kemudian ingkar membayar zakat. Sholat-sholat tapi zakat tidak mau. Bahkan sebagian dari orang-orang itu ada yang keluar, ada yang murtad. Sebagian itu di negeri Syam. Saya tidak cerita tentang zakat, tentang ini kan cerita saya Sayyidina Usama bin Zaid. Ringkasnya pimpinan kita yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beliau mengatakan orang yang memisahkan kewajiban antara sholat dan zakat itu adalah aliran sesat orang yang tidak mau bayar zakat dengan keyakinannya tidak wajib itu adalah aliran sesat kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menugaskan Usama bin Zaid waktu itu usianya baru sekitar 21-22 tahun berangkatlah dari kota Madinah menuju negeri Syam bayangkan saja kalau di Indonesia misalnya Madinah itu adalah di Malang beliau berangkat ke Malaysia cuman lewatnya lewat darat dengan kudanya, dengan ontahnya dengan kendaraan yang sangat sederhana sekali ditempuh lewat jalur darat berangkatlah yang namanya Sayyidina Usama memimpin pasukan perang melawan orang-orang sesat jadi orang sesat itu sama dengan orang kafir di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini luar biasa yang memimpin pemuda. Tidak kayak saya sudah jenggotan ini sudah tua ini ya. Masih pemuda kayak kalian-kalian. Usianya baru 22 tahun. Memimpin perang melawan aliran sesat. Saya tanya di Malang ada tidak Pemuda usia 20 tahun memimpin perang melawan aliran sesat. Wis ono apa dorong? Aduh. Ngono jarum lebu surga cepet-cepet repot rek. Sayyidina Usama memimpin perang melawan aliran sesat. Bukan melawan orang kafir tidak, tapi melawan pengingkar zakat. Luar biasa. Sam itu besar ya dan jauh ya Sam. Menurut riwayat beliau selesaikan dalam 40 hari itu sahabat Usama bin Zaid berjihad fisabilillah melawan aliran sesat dalam 40 hari tuntas semuanya dan mereka kembali tobat kepada Allah akhirnya masuk Islam dengan sempurna berkat semangatnya Sayyidina Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu seorang pemuda berusia 20 Tanya saya ini, yang di Malang ini, siapa yang mengikuti langkah Sayyidina Usama bin Zaid usia 20 tahun menaklukkan orang-orang aliran sesat. Padahal di Malang ini sudah banyak aliran sesat. Di Jarnojar. Ini kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq hidup di zaman sekarang dan mempunyai pemuda bernama Usama bin Zaid habis itu aliran sesat yang syiahnya habis, wahabinya habis, liberalnya tuntas. Kenapa? Ya karena akan diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar Cuman kita kan tidak. Kadang-kadang kita ini lengah. Anak-anak kita, loh sekarang Alhamdulillah ada Minu Putri, MTS, Wa Mu'alimat, Wah oh, ini perlu dijaga akidahnya. Ini NO itu kan luar biasa jumlahnya di Indonesia luar biasa. Eh. Lah ini sasaran empuk bagi aliran sesat, aliran sesat yang mau menggerogoti NO. Syiah juga menggerogoti orang NO disiahkan. Yang Wahabi grogoti orang NO diwahabikan yang liberal sudah merasuk ke tubuh NU dan diliberalkan ini sudah banyak sayang Sayyidina Abu Bakar as sudah wafat zaman dahulu kala saya berada andai mudah-mudahan beliau hidup di zaman sekarang bahwa Usama bin Zaid habis itu 40 hari Beb, 40 hari Beb. kita ini 40 tahun turun tuntas betul Malang ini luar biasa aliran-aliran sesat. Tiba-tiba ada pasang sepanduk menjelang Valentine Day. Hotel ini dan itu diskon bagi pasangan muda-mudi yang pacaran nginep diskon 50%. Haula wala quwata illa billah. Nah, tahu kadang-kadang saya ini. Saya kalau dapat laporan-laporan aliran sesat di Malang itu, oh banyak sudah banyak sekali. 40 tahun rasanya gak mari-mari. Ya maaf, maaf saya sekarang usia 50 tahun. Ya 50 tahun berarti gak mari-mari. Sina Usama bin Zaid butuh berapa hari? 40 hari tuntas. Taubat itu orang-orang. Kira-kira Sayyidina Usama bin Zain ini kalau ketemu orang yang rasa sesat, apa gini? Nun sewu nggih, panjangnya sesat monggo sama terusaken. Akhirnya orang sesat-sesat itu yang liberalnya, yang sianya yang Wahabinya, yang lain sebagainya. Wah. Karena ini Usama bin Zaid nuwun sewu, monggo monggo akhirnya tadi gemuk-gemuk lemu-lem apa kira-kira begitu pemuda zaman itu nggak mau buatan lah terus turu ngantuk mulai ibu Umar eh. Salam Muhammad eh bubar jadi nggak cukup kalau kita tenang-tenang saja walaupun yang sekolah mudah-mudahan minu dan mualimat ini penuh barang mudah-mudahan bukan sekedar penuh ya meludak gak cukup sampean nyewo-nyewo ya nyewo-nyewo apa namanya bangku-bangku bu nyewo ke saya nggak tahu ya tapi gitu jangan sampai melenceng dari akidah Kiai Hasyim Asy'ari konon asasi NU jangan sampai melenceng kalau tidak saya undangkan Usama bin Zaid cek habis kabeh nanti di zaman sekarang begitu zaman sekarang ini. Disuruh untuk rujuk kepada Kiai Hasyim Asy'ari Ash'ari dengan ajarannya itu kadang-kadang susah loh Pak. Saya pernah membaca buku-bukunya Kiai Hasyim Asy'ari. Ash'ari. Saya punya segini bukunya beliau. Belinya di PBNU saya, segini. Sampean tahu kitab, ah mungkin gambarannya tafsir Jalalain besar gitu. Beliau juga punya buku sebesar itu. Luar biasa, tegas. Saya gambarkan tentang masalah Syiah saja. Kalau kita, ah ini ada Abu Muhammad ini ya, membuka membuka buku-buku ulama-ulama terdahulu. Mereka itu mengatakan Zaidiyah, Syiah Zaidiyah itu salah satu karangan bukunya Subulus Salam itu menurut ulama-ulama terdahulu dikatakan demikian. Syiah Zaidiyah adalah Syiah Tafdil. Syiah yang hanya mengatakan Sayyidina Ali lebih afdal daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Uthman. Dengan keafdolan Sayyidina Ali di atas mereka, tapi sah Kepemerintahan itu dipegang oleh yang mafdul yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman sah menurut Syiah Zaidiyah. Tapi menurut para ulama, ya Syiah Zaidiyah itu masih bisa bersama kita Syiah Zaidiyah. Bersama kita bisa karena perbedaan cuma itu saja namanya Syiah Tafdil. Tapi lihat pimpinan Minu ini. Apa Minu ini? madrasah itu dakwah Nahdlatul Ulama. Ki Haji Hashim Asyari dalam buku yang namanya Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karangan beliau terang-terangan beliau mengatakan bahwasanya Zaidiyah itu bolon mudil Zaidiyah itu sesat dan menyesatkan jangan sampai orang NO terikut alias mengikuti dan berkiblat kepada Zaidiyah keras itu lah Syekh Kiai Hasyim Asyari itu keras terhadap aliran-aliran sesat itu keras mungkin darahnya ini hampir sama dengan darahnya Usama bin Zaid tidak seperti kita sekarang ya lah kadang-kadang kita mendengar ada pergerakan syiah meminjam tempat di wilayah-wilayah Nahdlatul Ulama dan kita oh gak popo podoai podo Islami berbeda dengan Kiai Hashim Ash'ari Kiai Hashim Ash'ari dalam bukunya Risalah Al-Sunnah wal Jamaah mengatakan mujassimah kaum mujassimah itu di luar Islam sesat dan menyesatkan apa kaum mujassimah itu adalah kaum yang meyakini bahwa Allah itu punya tubuh seperti tubuh kita. Allah punya mata seperti mata kita. Allah punya kaki seperti kaki kita. Orang yang meyakini demikian ini termasuk keluar dari Islam mujassimah. Salah satu mujassimah ini salah satu adalah Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi itu pengikut mujassimah. Di luar keras. Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari keras bahas macam ini dalam buku beliau Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada lagi yang beliau mengatakan al-ibahiyun, orang yang menghalalkan segala macam cara. Kalau bahasa sekarang liberal, tidak ada aturan main, diatur oleh syariat tidak mau. Disuruh zakat, ingkar zakat seperti zamannya orang mana? Di Syria zaman itu liberal, maunya sendiri. Kata Kiai Hasyim Asy'ari dalam bukunya, Ibahiyun ini termasuk juga laisa min ahli sunnah wal jamaah, bukan ahli sunnah wal jamaah, tapi dia ini adalah kepanjangan tangan dari orang-orang mustasyrikun, orang orientalis barat kafir sekarang digandrungi oleh anak-anakmu dan NU orang-orang liberal di NU ono jenenge JIL jaringan Islam liberal di Muhammadiyah juga ada JIMM namanya ya JIM gitu jaringan intelektual muda Muhammadiyah di Muhammadiyah digrogoti oleh orang-orang liberal di NU digrogoti oleh orang-orang liberal saya berandai-andai Andai kata Kiai Haji Hashim Ash'ari hidup lagi tahun ini, di sekarang ini, kok ketemu Sayyidina Usama bin Zaid tuntas petang puluh dino. Tuntas, 40 hari tuntas. Sayangnya nggak ada orang seperti Kiai Haji Hashim Ash'ari, apalagi seperti Sayyidina Usama bin Zaid. Gimana pemuda? Mau bangkit atau tidur terus? Eh pemuda pemudamu bangkit atau tidur terus? Nah, rumah tangga kalian, agama kalian digrogoti. Digrogoti oleh aliran-aliran sesat. Belum lagi orang-orang di luar Islam yang juga menggrogoti sana sini. Kita masih tidur? Eh kucing turun Ya. Alhamdulillah sekarang ini antum semua para pemuda dan pemudi yang bergabung dalam majelis dakwah pemuda Islam masih ada gurunya yaitu Habib Muhammad bin Ahmad Al-Habsyi. Ikuti beliau. Ikuti pegang terus acaranya, ikuti. Kalau tidak, naudzubillah, 20 tahun yang akan datang susah nyari orang-orang kayak gini nih yang masih suka dengan terbangan, yang masih suka dengan pengajian-pengajian. Kalau kita tidak waspada dengan rongrongan akidah sesat, naudzubillah. Itu tadi saya katakan walaupun akidah sesat masih bernama Islam. Islam apa sajalah. Islam Syiah, mereka mengaku semacam itu. Ya dah. Islam liberal mereka mengaku semacam itu menisbatkan Islam hakikatnya bukan Islam di luar Islam tapi juga ada yang mengerikan anak-anak muda zaman sekarang wadah pemahaman-pemahaman seperti pemahaman maaf-maaf ini anak-anak pang ini ya apa namanya ini pang ya pang peng pung ping ya saya tidak tahu ya. Kak ngerti bahasa Inggris ya ya ini juga keyakinan mereka ini. Itu anak-anak pang. Kalau kita baca sejarahnya sampai ke atas, itu agama keyakinannya namanya satanik. Pemuja setan. Lo ini sudah banyak lo, saudara-saudara kita. Dolor dolor dewa ini wate si melo. Betul ibadah kita juga digrokoti dari orang-orang semacam demikian belum lagi orang-orang ateis zaman sekarang sudah bergentayangan orang yang tidak punya agama tidak punya tidak meyakini adanya Tuhan ingkar terhadap adanya Tuhan juga di sekeliling kita ini ada kadang-kadang di wilayah-wilayah kita hidup ini ada kalau kita tidak waspada, kalau kita senangnya tidur melulu, tidak bangkit, naudzubillah. Gimana kita memikirkan anak cucu kita? Apakah masih kumanan dakwah pemuda Islam belum tentu, karena kita sudah tua-tua waktu itu. Kita sudah punya cucu tua-tua. Apakah masih dilanjutkan dakwah-dakwah semacam demikian? Tergantung kita gimana merawat anak-anak kita, cucu-cucu kita. Dan lebih khusus, kapan kita mulai bangkit? Mudah-mudahan pada bulan yang sangat mulia ini, bulan sya'ban menjelang Ramadan, Allah SWT memberikan hidayah kepada kita sehingga kita benar-benar bangkit dan semangat hidup untuk memperjuangkan kelestarian akidah ahlus sunnah wal jamaah mengikuti apa yang diajarkan oleh orang tua-orang tua kita di Indonesia ini diajarkan oleh para habaib oleh kiai-kiai NU di zaman dahulu zamannya Kiai Hasyim Asyari mudah-mudahan kita bisa melestarikannya sehingga benar-benar kita senantiasa berjalan sesuai dengan jalur yaitu kelurusan akidah ahlu sunnah wal jamaah mudah-mudahan kita semua dijauhkan kita dan keluarga kita dari aliran-aliran sesat yang menggerogoti setiap saat mudah-mudahan Allah berkenan mengijabai doa kita dan permintaan kita ini bapak-bapak saudara-saudara adik-adik kakak-kakak saya yang di belakang ibu-ibu juga mbak-mbak juga, mas-mas yang ada di sini, barangkali apa yang saya sampaikan ada kurangnya, ada kurang enak didengarnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.